Motivasi Islami. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buah dan faedah dari istiqomah. Kita renungkan saja satu surat. Tepatnya adalah surat Fusilat, ayat 30. Allah berfirman, Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah Kita akan dapati buah manfaat dan faedah istiqomah yang luar biasa para pendengar yang budiman yaitu para malaikat senantiasa menyambangi dan mendatangi orang-orang yang istiqomah. Satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Disambangi, dianjang sanai oleh makhluk Allah yang mulia yaitu malaikat. Kita disambangi dan dianjang sanai oleh teman saja begitu berbunga Seakan jiwa kita melayang. Ini yang menyambangi, yang menanjang sanai kita adalah malaikat. Malaikat utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa mereka akan menyambangi dan menganjang sanai? Orang-orang yang istiqomah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita akan mendapatkan tumak nina dan ketenangan. Bisa dibuktikan dari firman Allah, Allah takhafu wa tahzanu." Janganlah kalian memiliki rasa takut, berarti mendapatkan tumak nina. Dan janganlah kalian bersedih atau bergunda gulana, berarti mendapatkan sakinah itu semua dibutuhkan khususnya oleh orang-orang yang katanya modern dengan beragam lika-liku kehidupannya seperti kita saat ini. Jadi besar sekali faedah istiqomah. Tumak nina dan sakinah didapatkan yaitu dengan cara terentaskannya kekhawatiran, ketakutan, kekalutan dan terhindar dari gunda gulana. Itu yang kedua para pendengar yang budiman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah dan buah istiqomah yang ketiga adalah mendapatkan kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah berfirman, "Absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian betul-betul telah dijanjikan untuk mendapatkannya untuk memperolehnya surga Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatannya dengan segala pesta pora yang halal bukan pesta pora seperti di dunia yang kebanyakan haram atau melalaikan itu akan didapatkan bagi siapa bagi orang-orang yang istiqomah dan yang terakhir saja yang keempat para pendengar yang beriman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Faedah dan buah dari istiqomah yang keempat adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan para makhluk yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perwalian. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu aulia ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kami akan menjadi wali-wali kalian dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Menjadi wali pelindung, penolong yang dekat, yang perhatian. Itu besar sekali. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima dari istiqomah bisa dilihat yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Jin ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alla istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Dari ayat ini dan masih banyak ayat yang lainnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam eh, surat Al-A'raf ayat 96. Walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard dan juga ayat-ayat yang lain masih banyak sekali. Maka buah dan faedah istiqomah yang kelima adalah mendapatkan kelapangan rezeki dan keluasan penghidupan. Mendapatkan kelapangan rezeki dan keluasan penghidupan kita. Di dalam kehidupan di dunia yang sekarang ini orang banyak merasa sempit, bahkan seringkali berslogan mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Tapi dengan istiqomah dan bagi orang-orang istiqomah tidak berlaku slogan busuk seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.